dua ya pak ya? Ah, ah, dua. Kemarin dua ya? Iya. surat surat ada surat nggak cepat kan dari studio juga langsung ngeluarin blog gitu. Ya. Nah itu kita